وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار kaum muslimin bapak ibu ikhwan akhwatin rahman wa rahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Pagi yang membawa ini Allah memberikan taufik kepada kita bertemu dalam majelis yang membawa ini di dalam kehidupan kita yang semua kita disadari dan orang tidak disadari. Kita adalah orang-orang yang menginginkan menjadi orang-orang yang seperti doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wahai Rabbani, wahai Allah, Anugerahkan kepada kami kehidupan hasanah di dunia, kehidupan baik di dunia, dan demikian berfil akhirat hasanah. Dan kehidupan di akhirat juga memberikan kepada kami hasanah. Wabilah ada benar dan mengharap jagalah kami semua dari akhirat. Itulah sebenarnya manusia di dunia. Dan setiap saat sebuah apapun orang di dalam kehidupan dunia adalah mengupayakan tujuannya. Mengupayakan bagaimana dia meraih orang-orang yang mendapatkan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Akan tetapi wa taala Qabla nafkir ruhi sebelum roh ditiupkan pada janin pada waktu kita berada di alam rahim illa wa qad Allah ma'adan kecuali Allah sudah menetapkan tempat berakhirnya tempat tinggalnya dia kembalinya am huwa sa'idun am sa'id Apakah dia termasuk orang yang ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang sahih, orang yang berbahagia? Am atau orang yang celaka? Dan satu hal yang kita kembali ditunjukkan kenyataan ini oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam perbandingan antara orang yang sahih dengan orang yang sahih itu adalah perbandingan seribu manusia satu. Seribu manusia adalah satu. Di antara seribu manusia adalah sahid adalah satu. Alhamdulillah. Dan kenyataan seperti ini dan memang benar kenyataannya. Seperti yang Allah sebutkan juga di dalam ayat, "Wa qalilun min ibadiyah hamba hambaku yang bersyukur itu adalah kali Kenyataan-kenyataan seperti ini harusnya membawa kepada kita perhatian yang besar untuk tidak sekedar berjalan begitu saja. Untuk tidak sekedar menyerahkan diri diri kita hanya dengan sekedar keinginan kita, harapan kita. Hanya sekedar kita berlumpuh, saya sudah menginginkan yang baik, dan kemudian membiarkan diri dengan keinginannya itu semua adalah ikhwal bagi kita makanya Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan di dalam sebuah ayat ukuran hidup yang benar adalah bukan ukuran haram. bukan ukuran cita-cita bukan ukuran keinginan tetapi ukuran Jalan apa yang telah ditempuh? Apa yang telah dilalui? Apa yang hari-hari telah ditempuhnya, dilaksanakannya, itulah cermin daripada harapan. Maka insya Allah kita semua sudah sering mendengar ayat ini dinasihatkan oleh para sahabat kita. Qul in kuntum tuhibbuna tetapi ini. Ayat ini dinasihatkan oleh para ulama sebagai ayat kita. ayat ujian. Qul in kuntum tuhibbuna Allah kata para ulama iddia. Jika kalian mencintai Allah, harapan, cita-cita, tujuan, keinginan, dakwah, orang yang mencintai Allah itu bukan sebagai Allah berjalan seketika berimpun untuk yuhibbun Allah yuhibbun Allah bukan jika kalian mencintai Allah Allah mencintai kalian tidak tidak seperti itu ayat karena itu baru baru pengakuan baru keinginan baru ucapan di lisan dan itu bukan ukuran makanya yang berimpun untuk yuhibbun Allah bukan yuhibbun Allah tapi apa? Fakta diuni. Ini yang kecil. Ikutilah aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang akbar? Mana yang banyak manusia tercampur di dalamnya mengaku mencintai Allah atau ittiba Rasul? Mana yang lebih banyak campur? Nah, mana yang lebih banyak gagal? Ittiba Rasul atau yang Allah? Hah? Ittiba Rasul lebih banyak Mengapa mencintai Allah kata Yahudi? Sampai orang Yahudi juga mengaku mencintai Kata Nasara Sampai orang Nasrani juga mengaku mencintai Mencintai Allah Sampai pun kita hari-hari terkadang Dalam keadaan kita salah pun Kita masih kadang-kadang mengakui Tujuan saya adalah Allah. Tapi itu bukan sebuah pendidikan. Fattabi'uni maka ikutilah. Maka masalah yang harus kita perhatikan dari ya, Yolifwa ya, ya, muslimin yang dirahmati oleh Allah adalah bagaimana itibar Bagaimana jalan yang kita lakukan? Apakah kita di atas jalannya orang-orang yang sakit atau kita ternyata yang kita lalui adalah jalannya orang yang sakit. Itu masalah. Maka kajian kita pada kesempatan yang mubarak ini adalah dalam rangka berbagi kita melihat perjalanan kita. Apakah perjalanan kita ini sudah sesuai perjalanan yang orang-orang yang sakit? Orang-orang yang berbahagia dari para ahliya, para pewaris mereka, dan barang yang telah ditolong oleh Allah ketika kita mengambil kaidah ewa kajian kita dari sebuah kitab yang ada di depan kita semua itu kita bisa dulu Kita bisa dulu bagaimana memperbaiki kaki ini kita berharap kita kembali membuka perjalanan kita dan kembali bercermin dengan perjalanan kita di dalam kehidupan kita yang hidup ini tidak ada lain hanya dua pilihan seperti sudah kita sampaikan tadi sa'idun dan sakit. apakah kita orang yang berbahagia atau kita orang yang sakit yang celaka Orang yang benar adalah selalu melihat perjalanan, bukan melihat pengakuannya, bukan melihat karatnya, bukan melihat nama yang ditempelkan pada tubuhnya, tapi melihat bagaimana cara. Kenapa kita kembali mengambil nasihat dengan saya? Seakan-akan kita kembali mengambil pelajaran yang disampaikan seorang penyair Arab maka bidayatuhu dan nihayatuhu musyrikah siapa yang awal dia memulai dia berusaha menyalakan api maka akhir kesudahnya bercahaya apa maknanya itu Cita-cita kita itu awal atau akhir? Nah, awal atau akhir? Cita-cita kita? Nah, awal. Awal atau akhir? Akhir. Sebagaimana Nabi kita selesai mengatakan, awal awal Rasulullah SAW inna al-amalu bil Tapi bagaimana bisa lagi dengan apa? Dengan Allah. Orang yang tahu persis ingin berada kepada sebuah finish, dia harus memikirkan perjalanannya dari mana, dari start. Tidak bisa dia tidak memikirkan start. Startnya buruk, finishnya buruk. Ya. jelek, maka akhirnya jelek. Itu yang dikatakan dalam sebuah syarat. Karena itu orang ilmu Alimah Bukhari dan rahimahullah adalah salah satu ulama kita yang banyak diambil pelajaran oleh para ulama kita bagaimana beliau mempunyai pemahaman di dalam tarbiyah manusia meraih akhir kesudahan yang baik. Kita Sahih Bukhari adalah pengajaran yang aktor. Kita tahu bagaimana beliau memahami Allah kehidupan beliau, perjalanan beliau dan akhir kesudahan beliau. Sebuah perjalanan yang harus menjadi ibrah pada kita semua. Bagaimana akhir beliau? Beliau mengakhiri kehidupan yang insya Allah husnul khatimah. Beliau mengakhiri kehidupan dengan perjalanan kecil-kecilnya yang berat dan kemudian mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Di akhir fitnah fitnah yang jalan Imam Bukhari beliau sampai kepada kampungnya kembali di Bukhara. Kemudian beliau berdoa di malam hari ketika beliau salat. Rabbi faqbidni ilaika. Wahai Allah, wafatkan aku bertemu dengan. Tidak lama kemudian Imam Bukhari meninggal. Apa yang kita cari dalam hidup? perjalanan kita untuk kembali kepada mengikuti agama yang benar kecuali adalah untuk itu Kecuali bagaimana kita mendapatkan akhirat. Maka lihat bagaimana Imam Bukhari memberi nasihat di dalam sholat. Beliau memulai kitabnya dengan kitabu berdiri wahmi Dan beliau mengakhiri kitabnya dengan kitab Tauhid. Apa maknanya? Itu rahasia beliau. adalah ketika seorang hamba mengakhiri hidupnya di atas apa? Tauhid. Dan itu harus punya awal yang jelas. Apa awalnya? Harus memulai dari wahyu Allah Subhanahu wa Kemudian beliau mengakhiri dengan hadis kalimatani khafifatani fil lisan. Kalimatani fil lisan dua ucapan, dua kalimat yang ringan diucapkan pada lisan, tetapi berat pada sisi apa? Timbangan. Yaitu kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu Dan beliau menawari kita bertilwahi dengan apa? Dengan hadis yang Ma'ruf yang masuk Apa? Innamal amalu Bidniya Sesungguhnya amal-amal itu ditentukan dengan amal Dari mana? Urusan niat adalah urusan yang berkaitan dengan Dengan hal Dengan hati Ini adalah perjalanan hidup kita Contoh bangunnya ujian-ujian yang kita rasakan dalam hidup Dari waktu lah kita dan Dari sinilah kita akan nanti akan menjadi orang-orang yang kuat di sisi Allah Azza wa diberi kekuatan atau di orang jahat. Kembalinya dari sana. Ini yang dinasihatkan oleh Dan karena itu bahkan ulama kita banyak menulis kitab-kitab khusus tentang masalah ini. Di antara kitab yang paling bagus dan kitab itu sangat penting untuk antum semua memahaminya. Adalah kitabnya Al-Imam Qayyim rahimahullah Ibarat delapan min masajid syaitan. Itu kita yang sangat bagus sekali dan menyaksikan para ulama. Tapi kitab ini cukup berat dan kitab ini besar. Kalau tidak salah dua jilid dan lumayan, tapi masya Allah. Kalau antum bisa mendapatkan nasib dari kitab ini, masya Allah. Para ulama mengatakan Orang kalau ingin mengobati penyakit hatinya dan ingin selamat dari syaitan, baca kitab itu. Tapi pada kesempatan yang membuat ini, kita akan mengambil kaidah kitab Islam Bulu yang ditulis oleh Biasa Abdul Hadi Hasan Wahdi. dan kita punya banyak merujuk kepada kitabnya Imam Bukhari yang tadi saya sebutkan. Dan karena harapan kita untuk bisa mengambil kaidah secara lebih tuntas dengan waktu-waktu kita karena jika kita memahami sebuah kita ulama dalam keadaan kita tidak bisa menyelesaikan, menyelesaikan itu maka di sana banyak cacat maka di sana banyak cacat meskipun bisa saja kita menulis maka insya Allah dengan kita kalau tidak terlalu besar ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kembali kepada kita di dalam kita membenarkan jalan kita. Persoalan besar lagi adalah masalah yang sejak dari awal para nabi nabi Allah memulai dari sini. Memulai dari sini. Bahkan sebuah firman yang besar adalah kita. Dan kadang-kadang di antara kita tidak menyadari kalau sebenarnya pembahasan yang selama ini dipahami tentang masalah tauhid, masalah akidah, itu adalah sebenarnya pembahasan tentang masalah masalah kalau masalah hati. Tapi satu hal yang aneh, sebuah kenyataan yang terjadi sebagian daripada saudara-saudara belajar kita belajar kita tidak ini tidak ini tidak ini tapi tidak ada apa apa apa tidak ada buah tidak ada pengaruh pengaruh dari orang yang belajar tidak adalah khasiatullah memintakan kepada orang yang ini mempunyai kuat di dalam hati itu sama inilah masalahnya karena disadari apa tidak. Banyak orang-orang sekarang ini belajar tidak cuma sampai di sini. Tapi tidak sampai di mana? Tidak sampai di mana? Sampai di pikiran. Oh iya ini sini ini tauhid, ini benar, ini salah. Sesembahan tiga itu salah. Sesembahan satu itu benar. Cuma sampai di mana? Di akal. Tapi tidak ada asal. Ini sebuah hal yang harus kita kembali luruskan agar belajar kita tentang tauhid tentang akidah ini kembali kepada asal yaitu untuk memperbaiki hati kita. Yang diharapkan dari hati kita menjadi hati-hati orang berubah. Inilah takdir, inilah perubahan Yesus Dan itu yang diisyaratkan oleh Allah kepada Nabi kita dan Allah menetapkan Nabi kita untuk menakuni ini selama 10 tahun selama 10 tahun dengan apa Nabi kita diperintahkan menjadi Rasul dengan apa ada yang pernah tahu dalilnya ursila bi Nubi bi oh, sudah belajar Rasul salah satu Nabi kita nubi'a diangkat jadi Nabi dengan apa Dubbi'a Diangkat jadi Nabi dengan apa? Dengan Iqra bismi rabbika Nabi. khalaq Ursila diangkat jadi Rasul dengan apa? Hah? Diangkat jadi Rasul dengan Bil mudathir Dengan apa? Dengan surat al-mudathir Bagaimana surat al-mudathir? Ya ayuhal mudathir Oh Fa'anzir Rabbaka Perhatikanlah ayat ini Awal dari peta adalah Tabiyurul Qadar Untuk berubah jimat Dan ini Nabi selama 10 tahun Belum turun ayat-ayat Sati berupa ibadah-ibadah bagi Belum turun Salat al-Mabur dia apa? Dimerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baru diperintahkan sholat dan waktu. Sebelumnya memang ada sholat, ada infak yang disebut al-ma'mun ya. mengeluarkan harta dan wajib tetapi tidak seperti kriteria sekarang yaitu tidak ada batasan nominalnya tidak ada tata caranya hanya wajib mengeluarkan harta dan sholat yaitu dua kali sholat pagi dan petang. Dan itu dari dulu, para nabi nabi dulu juga begitu. Tapi sholat makruh, lima waktu itu baru sekarang. Tahun sebelas. Sepuluh tahun lamanya Nabi kita sudah pun tidak waktu untuk apa? Untuk menjalankan ayat di dalam surat Al-Fatihah. Itu apa? Ya ayuhal muddathir, qum Fa'andir rabbaka Kun fa'andir Bangun Berikan-berikan Rabbaka fa'andir Kepada Rabbimu Agungkan Kitabnya siapa? Yang disuruh pada kehidupan manusia apa? Yang disuruh lakukan Allah Disuruh Ambil Memperingatkan Sesuai dengan tulisan besar Ambil di sini adalah ambil dari sini. Peringatan dari sini. Kenapa ditafsirkan ambil dari sini? Karena berdasarkan dengan ayat sesudah. Berhubungan dengan ayat sesudahnya, apa ayat sesudahnya? Jadi, oh, maka maka itu apa? Mentauhidkan Allah. Di mana letak persoalan yang mendasar adanya sirik dan adanya tauhid. Gimana agar kuat? Nah, Coba mungkin nanti semuanya pernah mendapatkan keterangan. Nanti lewat kakinya mungkin disandung, ya kan? Terus jatuh luka. Ada orang lewat minta tolong boleh? Boleh nggak? Minta tolong, tolonglah saya, saya jatuh, boleh. Hah? Boleh nggak begitu? Ini nggak dievaluasi, nggak ada. biar antum nyambung, boleh nggak? Boleh. Sekarang antum jatuh di jalan, kemudian berdarah, ada orang buta, buta, lewat. Kamu minta tolong, tolong, buta tolonglah saya, kaki saya nggak boleh. Boleh nggak? Hah? Gimana? Boleh nggak? Kenapa boleh? Apa ilatnya? Dari mana? Ilatnya permasalahannya tentang kalau kemudian dia minta tolong ke situ, jatuhnya bisa apa? Hukumnya bisa apa? Masuknya kemana? Minta tolong pada Dan apakah Nabi pernah berubah? Dengan adanya ujian-ujian hidup yang dia sahabat pernah Nabi berubah? Pernah? Dari menanamkan usul ini sahabat sama seperti kita. Sama-sama manusia. Ya kan sama kan? Sama-sama punya nafsu. Sama enggak? Sama. Punya nafsu. Bukan berarti nggak punya nafsu. Nah, buktinya dalam sebuah peperangan ketika ada basah perang di antara basahnya adalah para wanita belum dibagi itu ada sahabat yang pincer-pincer walaupun saya suka itu parah itu pegang itu berarti punya nafsu kan? Hmm. Iya, minum sama seperti kita nggak ada beda. Sementara kita sekarang malah oh, masuk kita rasanya berat. Kenapa sahabat begitu mudah? Turun innamal khamru rizqun min amali syaitan. Apa yang kita rasakan? Tidak perlu konferensi, tidak perlu musyawarah, tidak perlu datang ke ustaz-ustaz saya belum bisa ninggalin total. Gimana caranya? Ya koper yang ada di rumahnya yang berguci-guci itu dibawa tempat di tempat kerja. Nah, perlu dibantah. Innamal khamru jasur. Itu maksudnya itu. Wanita-wanita begitu turun ayat tentang jarak min jalabihin. Apa? Spray diambil ditutupkan, Kordet diambil ditutupkan. Gak ada orang bilang saya miskin dalam Rasulullah. Gak Saya belum bisa beli ini. Gak ada apa yang ada. Kalau kita sekarang ngaji berpuluh-puluh tahun untuk berubah saja tidak mudah. Kenapa? Ibnu Qayyim Allah ketika memberikan contoh para orang seperti ini. Itu adalah kaljibal yajri majroriyah. Apa artinya jibar? Gunung Gunung tapi berjalan seperti perjalanannya angin. Pernah lihat ya? Lu gunung kok berjalan perjalanannya? Pernah lihat? Belum pernah. Kan? Tapi ada nggak di Al-Quran? Ada nggak? Gunung berjalan seperti perjalanannya? Ada nggak? Oh, masa ada. banyak orang yang apa Al-Quran. nanti gimana? Pada hari kiamat dunia itu berjalan seperti apa? Seperti kapok. Jadi dunia ini ada orang yang bisa seperti itu. Siapa? Rasulullah SAW. Para sahabat, akidahnya seperti dulu. Tapi perjalanan hidupnya seperti apa? Seperti apa? ilmu salah. Kalau berbuat baik meninggalkan kemungkaran itu seperti apa? ini ya, ya, ini ya, ya, ini ya, ya. Kita sudah bisa begitu. Para sahabat Nabi pada waktu ujian ini apa pada waktu berapa? Pada waktu Allah menjadikan hal ini sebagai bentuk nyata. Ini bukti hati mereka. Ini bukti hati mereka adalah al-jibat. Ketika Rasulullah SAW dia menghadapi masalah perang badar yang yang tidak ada prospek untuk menang, hancur, kan gitu kan? Berapa orang muslimin perang badar? Berapa jumlahnya? 300 itu pun nggak siap perang, siapnya cuma mau buru atau sopia, kan begitu kan? Jadi ini jumlah kaum muslimin bukan siap perang, siap udah mengejar Abu Sofyan ketika itu berdagang kemana? Ke Syam, untuk mengambil harta karena hartanya kaum muslimin di Mekah dirampas kan begitu. Gak siapa Abu Sofyan orangnya pintar. Tahu dibuntuti kirim surat ke Mekah. Abu Jahal langsung bangkit dengan membawa manusia tadi. Sebelah Rasulullah bingung. Bagaimana? Dia datang dengan dua masalah. Mau mencari ini, tapi dikejar ini. Mau menghadapi ini, tapi tidak mampu. Rasulullah istighosah berdoa. Kemudian diam bagaimana kalian sama sikap para sahabat Abu Bakar berdoa. Dia ya Rasulullah apakah saya yang bermaksud? Dia pergi. Umar datang, apakah saya yang bermaksud? Terus orang yang berjilid datang kepada Nabi semua pergi. Nabi tidak menjawab. Datanglah pemimpin Ansor. Ya Rasulullah, apakah aku, apakah kami yang maksud? Ya Rasulullah menjawab, nah. Apa kemudian kata Allah dari sana? Ya Rasulullah, kami telah beriman kepada kami telah berbaik kepada kami telah bagi harta kami kepada saudara-saudara kami. Kalau hari ini Engkau kami menyeberangkan kuda kami ke laut, saya akan bawa. Coba. Kalau hari ini engkau perintahkan kuda kami untuk masuk ke medan musuh, saya akan bawa ke sana. Wahai Rasulullah berangkatlah dengan Allah dan kami ikut berangkat bersama. Tidak sebagaimana kaumnya Musa ketika diperintahkan oleh Musa berangkatlah kamu. Wahai Musa berangkatlah kamu dengan Allah ke sana datang duduk di Ini siapa? Hatinya Rawi. Mereka menghadapi anak-anak itu kami seperti kami Di semua apapun, sambil Ini adalah buah dari Qalbul Rawi. Hati yang kuat. Dan ini adalah belajar hukum data, langsung terima data, langsung terima data, langsung terima perintah, jalankan perintah, jalankan, karena ini sudah Ya? Kan? Loh, kok bisa ya? Bisa saja. Sekarang kalau seorang sedang melakukan cinta dengan orang lain, lawan jenis, diperintah apa saja dilakoni. Demikian. Nah, sampai pun disuruh nyeburkan ke sana itu, masuk dia orang mau di saudara mau, hujan-hujan di saudara mau. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Ini adalah cinta. Dan nah, sekarang kita cinta kepada Allah. Kenapa setiap disuruh oleh Allah kita gimana ya? Nah, ini berarti masalahnya di sini. Ini tarbiyahnya. Tarbiyah adalah ya. ada perubahan, maka anggota itu tidak akan terjadi. Kalau tidak dalam anggota tubuh terjadi perubahan, perubahannya adalah kalau bahasa sekarang kamuflase. Tahu kan? iblis, setan. Itu malah banyak tahu, berusaha melihat hati kita, tapi kita yang punya hati tidak bisa berusaha melihat apa? Melihat. Dan nah, kenapa setan kok berpacar? Oh memang tujuannya menghancurkan, dia berusaha cari betul masalah yang bisa hancur. Setan itu tujuannya bagaimana orang itu hancur. Itu kalau ada insan puluh itu puncaknya. Ingatlah ketika setan mengatakan kepada manusia kafirlah kamu, kan puncaknya. Dan kafir yang asal ke mana? Maka setan itu paling banyak kalau kita masyarakat. Tetapi sayang, kita tidak benar. Itu yang kita akan buku di dalam kita Rasulullah pada Al-Qur'an Lama alima aduwullahi iblis anna al-madara al wal-iktimada alaihi أجلب عليه بالوساطة وأقبل بوجوه الشهوات إليه وزين له من الأقوال والأعمال ما يصده به عن الطريق وأمده من أسباب الغي بما يضطره عن أسباب التوفيق وما ونصب له من المصالح والخبائث ما إن سلم من الوقوع fiha lam yaslam min ayyasula lahu bil tawil fala najata min masayidihi wa makayidihi illa bidawamil isti'anati billahi ta'ala kata Ibnu Qayyim coba renungkan pembacaannya ini belum masuk kitab saya ambilkan perkataan Ibnu Qayyim kata beliau tatkala musuh Allah yaitu iblis setan alimah apa alimah dia tahu bahwasanya al-mada tempat di mana semua urusan poros, poros itu adalah di hati, poros hidup itu di hati. Iblis itu tahu kalau dasar kehidupan poros hidup itu di hati dan bersandar di atas hati maka usaha iblis itu lebih banyak kaitannya dengan masalah hati atau masalah batin maka kata Ibn Qayyim, ajlaba alaihi bin waswas. Iblis membukakan pintu-pintu waswas. Was-was dalam agama sampai ke dalam Itu pintu-pintunya nebis ya. Ini menyangkut keraguan, keraguan menjadikan hati itu ragu. Al-wasawis dengan adanya waswas itu dibuat, dibuang. Hati yang tidak yakin adalah pangkal kegagalan. Iblis tahu kan bagaimana hati orang itu tidak layak yakin. Maka ajalah itu di dosa. Punya anak, Iblis muncul. Kamu punya anak, kerja apa? Makan apa? Gajimu berapa? Jangan banyak-banyak. Punya aja sudah cukup, sekarang jalan susah. Pasang. Ya? Ini urusan dunia. Urusan agama banyak sekali orang menawas mas. Kemudian kata Ibnu Qayyim, lebih bi wujuhi syahwat." Iblis mendatangkan berbagai macam bentuk kesenangan. Sebenarnya kesenangan itu untuk prospeknya membidik hati atau membidik anggota tubuh. Membidik. Walaupun doanya yang merasakan kesenangan itu apa? Anggota tubuh. Karena nanti kuncinya di hati. Surabaya dia sudah merasakan sebuah sahabat hati itu menginginkan teruskan kan begitu kan jangan berhenti kan begitu enak kan begitu yang mengetahui enak itu tadi kan enak teruskan jangan berhenti terus nikmati terus kan begitu dari sana wasawis itu arahnya kepada hati syahwat arahnya kemana ke hati kemudian Zayyana lahu min al-aqwali wal amal ma yasudduhu bihi Maka setan di antaranya menghiasi hal-hal yang terkait dengan amal-amal. Bukan setan itu melarang dengan berapa. tapi amalan itu dihiasi. Amalan yang buruk dihiasi dengan apa? Dengan apa? amalan yang baik. Amalan yang baik dihiasi dengan apa? Amalan yang buruk. Kan begitu. Bukan setan menghilangkan amal baik tidak bisa. Menghilangkan amal buruk tidak bisa. Tapi apa? Menghiasi. Nah, sasaran menghiasi amal ini yang menangkap siapa? Anggota tubuh laki hati itu baik. Hati lah jadi fitnah. Oh iya itu buruk nanti akhirnya berkesimpulan itu baik itu buruk lakukan jangan lakukan kan begitu padahal ternyata yang dinilai baik itu ternyata apa buruk yang dinilai buruk itu ternyata apa baik itu adalah dari maksudnya kan takzir yang menghiasi anak kemudian apa membentangkan sebab-sebab yang menjadikan memutuskan jalan banyak sekali. Yang kepentingannya bagaimana pintu taufik itu, sebab-sebab taufik itu tertutup. Kata Iblis, kata Ibnu Malik dan Muhammad, paling tidak, kalau dia selamat, maka tertunda. Paling tidak tertunda. Paling tidak, dia terbang Maka dia bagaimana itu? Semua ini kembali kepada masalah. Maka itu adalah apa yang kita harus dan Ini masalah yang mudah-mudahan menjadi dasar kembali. Dan insya Allah kita akan memahami dari mukadimah kita ini. Dan di mukadimah ini insya Allah akan dijelaskan oleh Mu'alif. Lebih jelas kembali kenapa? Kenapa kita kembali kepada memperbaiki masalah?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 Beliau memulai dengan khutbatul hajah secara ringkas. Kemudian beliau berkata, Innal muta'amila fi nafsi wa man khawlahu minan nas bikafati bikafati tawafatihi لا يرى اهتماما بالغا وانصرافا تاما إلا من رحمه الله إلى العناية بالمظاهر المرئية ورغبة تكاد تكون عامة عن العناية بالأعمال القلبية والدرائر الخفية هذا فتبليغ سكون أمرنا المتعدد والمتعدد Orang yang mau menggunakan pikiran, menggunakan hatinya, untuk apa? Untuk penuh untuk tafakur, untuk buruk? untuk pikir. Sebenarnya orang yang mereka mau menggunakan pikirannya dengan benar, dia merenungi pada dirinya sendiri, tidak usah jauh-jauh. Dia merenungi pada dirinya sendiri. Dan orang-orang yang ada pada sekitar dia dari manusia yang lain, Kemudian kata beliau kita pati tawamani dengan seluruh dengan seluruh tolak apa tolak tingkatan martabat dari orang awal sampai orang yang paling tinggi tingkatan. Kata beliau orang yang mau mau merenungi tentang dirinya dan tentang manusia pada umumnya dari yang paling awal sampai yang paling tinggi tawakannya tingkatannya sungguh benar dia akan melihat dua kenyataan. Dia akan melihat dua kenyataan. Kenyataan pertama, ihtimaman balikon balikon wansino atau ila kinayat bil madar bil Kenyataan pertama adalah adanya kepentingan yang kuat. iman perhatian, kepentingan yang kuat. Dan sikap menuju yang utuh, sempurna, murni, semata-mata dia menuju. Sasaran fokus, kepentingan dan fokus yang utuh, yang sempurna, kemana? Untuk memperhatikan masalah-masalah yang bawah Kan begitu kan? Masalah-masalah yang dohir yang dilihat. Mohon maaf, sampai sampai pun tadi kan diterangkan alat terbakti. Sampai pun kadang-kala dokter hati. Oh dokter hati. dokter hati kalau dokter orang jahil itu kasih. Ya. Tapi kalau dokter hati yang sesungguhnya itu siapa? Dulu sudah kita bahas tentang dulu apa? Uh, dulu, rumah ila bulan. Mana orang yang Dua Siapa objeknya hadi? Hah? Ar-Rusul wal abiya wa Anba'u. Ya. Kan? Siapa objeknya hadi, Para Rasul, para Nabi, dan para pengikut-pengikut mereka dari orang-orang yang mewarisi ilmunya siapa? para dia. Dia ditugaskan oleh Allah sebenarnya di dunia untuk menjadi apa? tobi berpuluh Apa? Dokternya. Apa? Sampai pun dokternya hati. Melihat permasalahan lebih banyak melihat dohir daripada melihat. Iya. Nah, iya. Contoh misalnya ada murid nakal babu suruh belajar nggak mau mau belajar gitu. coba cek lihat kan oh ini kurang bulan ini muridnya nah coba dalilnya dilihat tadi oh mungkin gizinya makan kurang sehari cuma telur satu harusnya pakai badan pakai program pakai ini oh supaya dia giat belajar yang dilihat apa dalil oh mungkin lihat teman-temannya teman-temannya itu punya MP3 dia nggak punya MP3 oh dohir lagi coba yang dilihat sekarang keadaannya lebih dari ini dokternya hati dokternya hati aja nggak kan lihatnya apa Makanya tadi sudah kita kutipkan saya dalam surat Al-Mudathir Nabi pertama kali dokter hati disuruh lihat apa? Hati Makanya yang pertama Disuruh obati dulu atau identifikasi penyakitnya dulu? Hah? Dokter itu datang-datang langsung nyuntik dus gitu atau pakai stetoskop dulu? Stetoskop dulu ditanya dulu. Kan begitu kan? Tidak setiap pasien langsung di stetoskop tuk tuk tuk tuk beda, suntik beda kan? Ditanya. Kue ini ngopo kan begitu kan? Anu gatel, oh gatel kan begitu kan? Lalu itu mau Padahal kalau dilihat kesimpulannya sama. Kesimpulan orang sakit itu gayanya sama berbeda. Ya? Sama, nggak bersemangat. semangat ya kan begitu kan? Lemas, kan? Suka ada tidur terus. Ya kan begitu kesimpulannya sama. kan ditanya kenapa kamu kok lemas? Gatel Ustaz. Oh gatel. Kenapa kamu kok lemas? Pusing. Lu beda-beda kan penyebabnya? Syirik itu dah atau dawa? Ya. Kalau lihat dawa atau dah? Dawa. Kasih dawa dulu atau disuruh lihat dah dulu? Lihat dahnya dulu. Dahnya dibuang dulu dibersihkan. Ini yang dinasihatkan para ulama. Atatia, dia. Pembersihan itu sebelum dilakukan sebelum apa? Pemberian kebaikan. Kebaikan adalah tauhid pengertian dihilangkan juga. Ketemu bagi orang buka langsung bikin sholat, enggak. Kerok dulu kan kan begitu kan? Sakit dia memang karena kerok, kerok, kerok, kerok, kerok. Baru kita kan? Enggak kulitnya segede berpadel, kerok, terus saya tadi obatnya waras. Oh, enggak ada. Ini masalah masalah. Ini yang ditunjukkan dari itu. Bagaimana umat bisa baik? Urusan agama, urusan iman, urusan pergian. Pada dasarnya adalah membantu pada asas. Asasnya iman, dasarnya iman adalah masalah. Makanya Allah SWT memberikan pendidik kami masalahnya Tapi kita sekarang kadang-kadang terbalik. Melihat masalah, masalah, masalah. Selesaikan masalah keluarga. Contoh ini Ribut masalah keluarga. Sampai sekarang tidak pernah berhenti. Sampai pun ikhwan, dan akhwat masalah keluarga itu? Intinya kesimpulannya apa masalah keluarga itu? Suami tidak melaksanakan kewajiban. Kan begitu kan? Istri tidak melaksanakan kewajiban. Terjadilah Sekarang kalau ditanya, saya sering diminta Ustaz komisi ngaji tentang hak-hak dan kewajiban suami istri. Saya bilang, itu banyak buku yang diterjemahkan hak dan kewajiban suami istri. Suruh dia baca. dan mana yang sudah tahu? Aku coba ditanya apa kewajibannya? Oh ini misalnya taat pada suami, itu tahu. <laughs> Apa kewajibannya suami? Aku harus jadi orang pemimpin bagi istri sudah tahu kenapa harus mengkaji lagi karena kepentingannya apa nanti saja semua cerita kasus keluarga wayangan dia senang dapat hiburan oh, pulang ke rumah jadi ya itu lagi masalah keluarganya sama istrinya loh suaminya bilang loh kamu tadi kan sudah ngaji lah hak istri kewajiban istri kamu gak dilaksanakan ya kamu kan juga sudah ngaji kewajiban suami mana mau gak dilaksanakan Sebenarnya masalahnya sepele. Tapi masalahnya apa? Jawabannya sebenarnya satu. Kalau seorang istri, kewajiban ini bukan suami yang nyuruh. Kalau seorang suami, kewajiban ini bukan istri yang nyuruh. Kira-kira di bermasalah. Coba sudah selesai istri melihat suaminya melaksanakan kewajiban ada yang kurang. Kemudian dia tahu cara mengimaninya qadar Allah. Ada masalah? Hah? Ada masalah? Enggak kan? Ya kalau toh namanya musibah ya rasanya sakit kan tapi kan sebentar toh gitu. Tidak terus masa parang kan gitu. Misalnya habis dapat masalah dari suami atau dari istrinya ya wajahnya perempuan itu kan waktu itu setelah itu harusnya oh ada sikap yang diperbaiki kan begitu itu wajar namanya tapi kalau terus kemudian begitu terus itu menunjukkan sih sehat kembali kemana masalah iman masalah kalau karena seorang suami melihat berusaha, berusaha, berusaha menjalankan kewajibannya. Kemudian ada yang kurang. Kalau dia memahami, ya saudara rumah mana ada orang timur. Selesai. Selesai. Yes, diterima. Mudah-mudahan ada baik Istri, Komnas HAM, karena masalahnya selesai dengan hatinya itu kalimat kepada Allah. Hatinya itu adalah yang benar Allah. Lihat kasus yang terjadi antara Zainab dengan siapa? Zainab. bin Oh itu masalah besar, bukan masalah sepele. Kalau dalam keluarga masalah besar. Coba bayangkan, Zainab tidak suka dengan saya ingin menjalankan hubungan Allah tapi tidak bisa. Berat rasanya saya nggak nggak cocok. Padahal ini Zaid bin saya ini adalah anak angkatnya Rasulullah yang paling dicintai. Tapi Zena pernah ngomong apa tentang saya Ada satu kejelekan yang pernah diomongkan tentang Zaid? Tidak. Zainab didatangi, bagaimana Zainab? Dia cuma dia. Saya menunggu keputusan dari Allah Subhanahu itu ya, lihat ini masalah keluarga, bukan orang saya yang berbicara, ya kan? Tapi saya menegur urusan. Saya datang kepada Rasulullah mengadukan tentang Apa yang terjadi? Rasulullah bersabar. Pada saatnya Allah akan memutus. Dan lihat apa keputusan Allah Subhanahu Wa Taala tentang keluarganya Zaid bin Harithah bin Zainab. Turun ayat Zainab mau diistrikan dengan siapa? Duh, kata tahu. Dengan Rasulullah SAW. Duh, coba lihat ini Habis jadi istrinya, anaknya Rasulullah yang dicintai. Ya, kan? Kemudian dia mau diistrikan dengan Rasulullah. Turun ayat yang disuruh mengkabarkan ayat ini kepada Zainab adalah siapa? Zainab. Zainab ini beritahukan ayat ini kepada Zainab. Kalau sekarang dia bisa jalan, Alam lagi bisa jalan. Ya, seharusnya. Dia mau cerai dengan istrinya, mau menikah dengan Rasulullah SAW, dan membawa berita dia. dia coba ya. Rasulullah yang lain Rasulullah, masuk saya, bukan yang mana rasanya, gitu lah. Ya, coba lihat. Sampai ketika jahat datang ke sana, nyampaikan berita, dia tidak sama dia baca dan wajahnya, dia beritahu Loh ini, keluarga mereka ini terjadi masalah ini penyelesaiannya masalah iman kepada Allah atau masalah masalah masalah yang ada saat ini. Masalah Loh ini karena hati-hati mereka itu kita sekarang kalau sudah nikah kan bicaranya masalah iman itu nggak tahu kadarnya berapa nggak tahu yang lebih banyak itu kadarnya malah yang keluar-keluar. Makanya sampai ulama kita ini, nikah ini mau menjadi uminya anak-anaknya atau mau menjadi abinya anak-anaknya atau mau menjadi kesenangan dirinya. Kan berbeda. Kalau orang yang mau bagaimana mencari itu apa, yang ditanya mesti kebaikannya, kebaikannya, bagaimana nanti dia dapat ini, dia dapat ini sekarang tak ada megangnya nanti kira-kira saya besok kalau besok secara umum rumahnya kayak apa tinggalnya bagaimana terus kemudian saya bagaimana ini menunjukkan menjadi orientasi adalah doa bukan hati dulu saya itu orientasinya di situ mana kan kita contohkan berkali-kali seorang sahabat yang lama wanita berkali-kali ditolak Kemudian datang kepada Rasulullah mengaku, mengaku Kemudian Rasulullah bilang kamu mana itu wanita sana? Datang biasa. Bila kepada walinya saya mau mengatakan apa walinya? Puasa. Tidak diterima. Kemudian ditanya. Ketika itu tidak diterima, wanitanya yang dilakukan dari dalam tinanya itu ukurannya dulu itu jelas. Ya. Nanya, apa yang ditanya? Bukan mobilnya, bukan bukan. Apa yang ditanya? Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh Rasulullah. Kata wanita yang ada di dalam yang di dalam terima. Bapak terima nih. Gitu. Ukurannya apa? Ukuran gaya atau ukuran apa? Ukuran tulang, ukuran din. Tidaklah Rasulullah menyuruh sesuatu kecuali apa? Baik, ini menunjukkan pemahaman yang ada di sana. Ya. Bagaimana diterima, nikah. Malam pertama, besok panggilan siap berangkat. Berangkat dia berangkat. Malam pertama, habis paginya bisa berangkat perang. Ini kalau istri sekarang mungkin nggak bisa jadi berangkat sekarang. Nanti adalah perang tahun depan. Ini masih pengantin baru. Ini berangkat. Ini jelas berarti ada keterlibatan seorang wanita yang beriman kepada Allah. Karena di sana meninggal dunia, saya di jalan Allah, mayatnya di para malaikat, perebutan. Sahabat heran, kenapa ini orang seperti ini? Rasulullah menjelaskan, dia baru nikah dengan seorang wanita ini. Sahabat semua lari mencari wanita yang mau Apa ukurannya seperti ini? Ukurannya bukan apa? Ukurannya saya bisa saya seperti yang menjadikan wasilah ini saya adalah karena apa? Istri. Ini dulu saya. Orientasinya Kalau hidupnya mengalami masalah, fitnah, gagal atau berhasil yang dilihat tadi. Mereka melihat tak apa yang kita rahasia sia apa yang kita Kalau tapi sekarang ya sampai pun membenahi keadaan hati orientasi orang lebih banyak kepada masalah. Melihatnya dari fasilitas ini kurang ini kurang ini kurang ini. Kenapa tidak lihat ikhlaslah wahai guru, ikhlaslah wahai penuntut ilmu, kan begitu? Insya Allah dengan ikhlas Allah akan menolong semua urusan kita. Masalah ini, ya jawabannya kadang-kadang seperti itu. Kita sudah ajarkan ini apakah cukup dengan mengatakan saya sudah tahu ikhlas dan tidak ikhlas? Apakah cukup dengan kita mengajarkan oleh kita Wahai murid-murid, jadilah orang ikhlas dan sudah cukup kita akan menjamin murid kita ikhlas? Tidak, tidak. Imam Sufyan al mengatakan tidak ada yang paling berat bagiku kecuali memperbaiki masalah. Ini kita Ini nasihat. Pertama, nyatakan orang yang mau jujur sekarang ini fenomena yang ada sekarang apa-apa keluarga, pendidikan, entah dakwah, entah ini ilmu Allah rata-rata mengukurnya adalah mengukur dari sisi Sampai pun ada kadang mau dakwah, kenapa kamu nggak dakwah Orang kan sudah punya ilmu? Belum bisa, belum bisa, belum punya rasa besar dakwah itu butuh ada yang besar, berbunyi besar, itu baru. Wah nanti kan kita jadi langsung bisa diterima banyak orang. Nah, saya sopo. Dakwah ukuran seperti ini ukurannya. Dia tidak tahu mana yang hak, mana yang tidak hak. Kenapa? Inilah ini. Maka banyak terjadi fitnah-fitnah kegagalan sebenarnya masalah ini salah pandang mana masalahnya. Manusia harus fokus kepadanya dan mana manusia yang punya kepentingan yang kuat untuk memperbaiki Ini yang pertama. Yang kedua, Wabdatan tatalu yang amalan anil inayati bil amali tiba tiba itu Umumnya akan didapati dia akan mendapati kenyataan boleh kalau ada yang hampir-hampir menimpa pada mayoritas manusia siapa dia lari lain adil inayati bil amal dari mengurus mementingkan amalan apa amalan nggak usah jauh-jauh sampai ketika kita ngajar yang sekarang banyak terjadi programnya materi selesai atau yang diajar ini dapat istilahnya. Di mana yang paling banyak terjadi? Materi selesai. Khataman yang berdiku. Kan begitu kan? Kalau Quran selesai. Ya. Itu yang dinasihatkan oleh siapa? Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya iman Sesungguhnya Al-Quran sekarang ini ada di dalam hati manusia Seperti baju yang sudah rusak Tahu baju yang rusak? Baju lapuk Baju yang lapuk Quran di hati manusia seperti pakaian yang lapuk Kenapa begitu? Orang yang membaca Al-Quran membuka awal surat Kepentingannya akhir surat Apa maksudnya? Dan rambut Ya, kepentingannya akhir surat Bukan awal surat kepentingannya berapa juz kamu? Pertanyaannya berapa juz? Kalau saya dulu pertanyaan berapa juz? Kan? Sahabat dulu pertanyaannya Pertanyaannya adalah amal sakral. Bukan itu. Lihat Ibnu Abbas. Berapa tahun dia menulis surat Al-Baqarah? Delapan tahun. Surat Al-Baqarah tahun Kepentingannya adalah bukan cuma sekedar selesai. Kita sekarang kepentingannya selesai. Kadang-kadang yang ngajar juga bingung sendiri. Dulu ini kita sudah selesai loh, saat Ini sudah selesai loh, tapi Ini sudah selesai. Masa semua nggak bisa? Saya juga heran. Kok udah selesai kok nggak bisa? Aku heran, ini kepentingannya selesai. Ya. Kalau kepentingannya bisa, itu beda lagi kepentingannya paham, kepentingannya isi badan, kepentingannya dia mengerti, kepentingannya dia mengamalkan. Nah, ya. Makanya ulama memberikan nasihat, Layar tadi kira akar bila mujah. Tidak boleh pindah kepada yang lain tanpa adanya apa? Tuntutan. Itu menunjukkan kepentingannya apa? Kepentingannya bukan cuma selesai. Ini sekarang ternyata yang terjadi apa? Lalai dan asliyah dan lafairil khariyah yaitu masalah pokok yang tersembunyi di dalam Rasul dinil mu'min, dinil muslim itu tidak banyak dikatakan kemudian beliau mengatakan ma'akan islah al qurubi minal maqasid al-adil wal maqasid islamiyah wal maqasid islamiyah wa umiyatun alimatun wa bayatun karimatun Padahal yang sebenarnya yang nyata yang dicari oleh manusia itu di mana? Di tubuh atau di hati? Yang dicari manusia di tubuh atau di hati? Di mana? Bisa jawab? Sekarang ya sudah di tubuh atau di hati dicari manusia? Hah? Sekarang antum. Mesir itu ada gambaran yang dirasa Menikah. Kalau menikah itu penilaiannya kan secara umum biasanya yang dilihat lahirnya atau hati. Untuk menyenangkan darah untuk menyenangkan hati biasanya. Tapi kan tubuhnya ya. nah, orangnya cantik, orangnya begini, begini itu pikirnya kan? oh, kalau sudah punya ini apalagi kaya bisa bantu saya, rumah saya kan selesai masalah semua. Domir ya. Pada akhirnya setelah ketemu duduk di sampingnya yang cantik. Duduk di sampingnya punya duit banyak. Lama-lama kecewa sendiri. Kok gini ya? Cantik-cantik tapi kok gini? Ganteng-ganteng kok gini ya? Kaya tapi kok menyakitkan gitu. Berarti yang dicari sebenarnya hati apa dolim? Nah, nanti kan Kenapa tidak dulu nyari ustaz elek apa Kenapa begitu? Sekarang banyak orang, saya banyak ditemui beberapa yang kali itu. Nah, saya kecewa seperti ini. Nah dulu saya sudah ingatkan cari lewong sembarangan sih punya aku punya apa yang harus aku sekarang saya baru ngerasain memang ya, saya gitu gitu kalau baru ngerasain baru laporan kalau belum ngerasain belum mau laporan akhirnya terjadi cari orang yang baik. Kan gitu loh. Akhirnya yang dicari yang baik. Ini keadaan yang sesungguhnya hati yang dicari Tuhan. Setelah dia merasakan yang sesungguhnya yang dicari apa? Sekarang nggak jauh-jauh. Dulu ini kaitannya dengan dakwah saya cinta Dulu awal-awal ada masalah. Orang-orang semangat belajar salah, belajar salah. Kalau ada seorang penuntut ilmu berangkat ke Madinah, berangkat ke Yaman, berangkat ke Yordan untuk ilmu ulama. Rasanya kita senang gak? Masya Allah nanti silahkan pulang membawa dakwah yang baru kita kita gitu kan? Kan begitu kan? Bukannya kita waktu itu mana? Jalannya kan? Oh dia lulus Madinah, oh dia lulus dari ini, dia ketemu saya mobil, ketemu saya Albani, ketemu saya bebas kan begitu. Setelah pulang, lumayan kita rasakan dia kira-kira kriteria yang dulu masih dipakai oh ini muridnya saya mobil ini muridnya saya Albani ini muridnya ini saya bermusim muridnya ini masih dipakai setelah bergaul ada sesuatu yang senang ada sesuatu yang tidak senang ada sesuatu yang menyakitkan ada sesuatu yang mengecewakan menjadi kurang ya itu masih masih menjadi kurang enggak kan mau muridnya siapa muridnya kok kayak gitu gambarnya kan gitu lulus kok kayak gitu jadi ukuran yang jadi ukuran sekarang kenyataan kan yang menjadikan sesuai harapan kita membawa kebaikan ilmu yang bermanfaat kan akhirnya begitu akhirnya yang kita butuhkan adalah orang yang baik kriteria yang dulu sudah bunyi karena dulu ukurannya masih apa masih kriteria yang luas nah sekarang sudah mulai butuh Mengurutnya saya mungkin, mengurutnya saya berani, mengurutnya saya pindah, mengurut saya Madinah kemana, dia bekerja. Baik enggak, ngajarin yang baik untuk kita yang benar enggak, kita kan akan rugi. Berarti kembali kepada masalah yang kolbi. Ini yang teman. Pada akhirnya kebutuhan kita lagi? Makanya diingatkan sebuah kenyataan yang aneh. manusia mementingkan yang dohir, lain masalah yang kriteria hati padahal intinya manusia kriterianya adalah masalah doa atau masalah apa? masalah apa? maka dinyatakan oleh beliau bersama sesungguhnya memperbaiki hati adalah di bila apa masalah bila tuntutan yang tinggi tuntutan kita yang paling tinggi sebenarnya masalah ini bukan masalah-masalah di luar bukan ilmu yang nampak adalah tuntutan hati tapi gelar titel itu tuntutan gaib atau tadi. Hah? Tuntutan gaib. Ya? ya. Pernah belajar sekian tahun, sekian, sekian, sekian, tuntutan gaib atau tuntutan Dohir, kriteria dohir. Tapi yang dibutuhkan oleh hati itu atau ilmu yang bermanfaat. Ini hal yang pada Padahal yang dibutuhkan oleh kita adalah ilmu yang ilmu yang dijadikan hati kita Allah ibadah yang Tapi sampai sekarang pun masih banyak orang tertipu. Nah, coba kalau seorang disuruh belajar tidak diiringi apa-apa kecuali dijanjikan misalnya pengumumannya mari kita menuntut ilmu mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat dengan belajar ini ya biasa saja begitu tapi kalau dikasih anak yang mentari, sekian tahun nanti kamu akan dikasih ini, sekian tahun nanti dikasih ini, sekian ini nanti akan begini, nanti akan dibimbing oleh ini, ini, ini, uh, baru. Nah, ini kita tahu. Pola pikir kita itu masih masih belum, masih belum masuk. Makanya kalau kita sekarang menisbahkan kesalahan, itu masih perlu harus banyak pengasahan. Salah itu orientasi pikiran kaidahnya adalah bukan sesuatu yang yang Salah itu orientasinya yang paling besar adalah bagaimana tentang keadaan perjalanan sungguhnya hati mereka. Itu mereka. Walaupun lihat, masalah hati adalah tujuan yang paling atas. Tujuan yang paling atas adalah wa umina lima dan harapan yang paling agung pun ada pada hati. Walau menerima dan puncak daripada keinginan yang mulia. La tasra'ul aqwalu tidak biha seluruh keadaan tidak bisa baik kecuali dengan sebab apa yang ada di dalam hati manusia itu tidak ta'ala dan izin Allah Ta'ala ini kenyataan yang diberikan oleh kita yang menyadarkan kembali kepada kita kembali harus punya keseriusan yang benar di dalam hidup kita tentang memahami kaidah ini. Kemudian beliau mengatakan karena adanya sebuah pernyataan yang seperti ini, yaitu apa tadi? ada yang kriteria yang banyak manusia hanya mengukur sesuatu dengan perkara yang apa? Dohir dan mengalihkan apa? Perkara yang ya, masalah Kemudian muncul kenyataan yang tadi disebutkan oleh beliau pada masalah Allah adalah masalah yang dicari manusia. Yang dicari manusia. Maka dikatakan oleh beliau Allah SWT kenyataan ini berlanjut benar Islam ilmu azizan wanita. Maka sungguh al qalam Islam ilmu berbicara tentang masalah memperbaiki Nah, berbicara tentang memperbaikilah. Sara gariban aziz. Maka kenyataan yang sekarang terjadi membicarakan untuk memperbaiki masalah hati itu menjadi perkara yang aziz. Masalah yang berat. Ya, menjadi sesuatu yang aziz, sesuatu yang menjadi berat, berat, berat. Kemudian apa? Gori dan aneh. Bahkan kadang-kadang ada salah apa? Harus sunnah berbicara zina tidak jadi suhu Nah, ya kan? muncul kan? Muncul. Harus sunnah kok ngomongin hati. Harus sunnah itu harus berhukum dengan hukum Allah. Harus gini, harus ini. Sila kita berbahasa sila kita hancurkan. Ngomong hari mana sufi berbicara tentang masalah orang itu adalah menjadi masalah yang berat. Berat masalah itu. Kalau ngaji, memperbaiki masalah itu rasanya tema yang tidak menarik. Kenapa? Kalau masalah yang tersembunyi, berat, susah. kita disuruh mulai di sini, kami enak enggak kalau masalah gaya kan enak. Bisa nyari riba, bisa dilihat di ini. Nah, suami istri oh ini belum masih duit, masih duit, enak jelas. Tapi masalah hati, iya kan sesuatu yang abstrak kan begitu kan? Terus belum lagi masalah hati itu masalah yang sensitif, masalah sensitif kan? Masalah yang langsung menyinggung dengan masalah yang sangat pribadi. Itu biasanya benturannya berat, masalahnya berat, tidak mudah. Dan memang seperti itu makanya lihatlah lagi mendidik masalah ini bukan cuma saya Masalah ini menjadi masalah yang aziz loh, langka. Ya. Dokter, dokter itu mengobati penyakit-penyakit yang komplit dengan penyakit-penyakit yang tidak komplit. Cara mempelajarinya lebih mudah. Lebih mudah yang komplit ya. Mengobati sesuatu yang tidak komplit itu analisanya lebih susah. Penyakit patah tulang dengan penyakit dalam gitu Cara analisanya bersusah. Penyakit jalan. Ya kan? Penyakit tertular di pattern apalagi zaman sekarang kan? Pakai alat-alat modern sekarang, dokternya tinggal lihat dok Oh iya saya. Pakai istri scan oh butuh. nah, selesai kan? Oh patah. Tapi kalau masalah yang sifatnya tersembunyi, Ya. Makanya lihat sekarang bicara bicara masalah ini, bang asing. Ada kalanya asing ini memang karena orang-orang yang dimudahkan oleh Allah berbicara masalah ini juga cara. Ada kalanya orang-orang yang dengerin juga tidak pernah dengerin. Akhirnya mikirnya, kok oh, masalah hati Biasanya kalau kita dengar kajian nasional masalah taufik, masalah syirik, nah, kemudian masalah sunnah, masalah bid'ah, alul hawa, alul tidak takbir misalnya. Rasanya ini biasanya yang ngomong masalah hati ini manajemen kolbu itu dari dari yang tidak jelas itu kan ya begitu, manajemen kolbu ini kayaknya mungkin caranya ini jalan-jalan seperti kayak gitu. Masya Allah. yang Masalah ini menjadi masalah yang aziz, masalah yang baik. Ini baru kalah. Lalu Allah menuntun saya. Kemudian beliau mengatakan kembali, wa adrabu minhu. Man itu lebih asing lagi, lebih langka lagi orang yang tahu benar tentang memperbaiki ngomong baru berbicara gimana kalau hati saya gini gini gini gini gini itu sekarang menjadi masalah yang paling tapi ada yang lebih gorip kan? orang yang tahu benar tentang masalah-masalah itu lebih baik berbicara Kalau nyari orang yang ngomong masalah hati dia atau gimana kalau kita ini ini lebih baca lebih-lebih lagi orang yang tahu benar tahu persis tentang masalah masalah ini kenyataan yang diterapkan kemudian yang ketiga yang pertama tadi azizan berbicara tentang masalah orang Kemudian yang kedua tadi adalah orang yang banyak tahu tentang masalah ini memperbaiki ini adalah lebih aneh lagi, lebih jarang lagi. Kemudian yang ketiga, wa minhu ayyadu ilaihi. Dan yang lebih jarang lagi orang yang mau mengajak manusia untuk memperbaiki masalah itu lebih jarang. Kadang-kadang pikirannya was berat, prospek lain susah yang tahu yang yang membicarakan masalah ini sudah jalan, yang banyak tahu tentang jalan kalau ada orang yang tahu untuk ngajak orang ke situ juga harus dijalankan karena tidak akan mudah tidak akan mudah karena masalah hati adalah masalah-masalah yang sungguh ini kenyataan yang diterangkan oleh beliau setelah adanya kenyataan وإذا تعرض طالب العلم النافي بشيء منها Ustuhiba wastuhida. Kalau ada seorang menuntut ilmu menyampaikan, kalau ada seorang yang memahami ilmu yang benar, ilmu yang nabi, menyampaikan satu perkara dari masalah Islam Ada yang menyampaikan masalah ini apa? Ustubri dianggap aneh. seperti itulah apa nggak ada materi lain selain materi itu. Nanti nyerempet-nyerempet ini. Nah, yang pertama. Ustuk berita. Kalau ada orang yang sudah mulai menasihatkan masalah ini, penuntut ilmu membawa orang masalah ini ustuk berita. Maka saya masih ingat. Saya sendiri juga kaget. Alhamdulillah. Waktu belum lama Eh, tiba uh, ulama di Saudi tak mengumpulkan ini. Kemudian dia datang ke surat di tempat para asatir memberikan materi daurah tausiah yang ngaji materinya masalah Islam nggak menyangka semua Tadi harus bicara ini sampai alih, berusaha mengetahui semua pembicaraan yang asas. Betul-betul tidak disangka dan ini luar biasa. Jadi sesama ini penasehatan tentang masalah Islam dulu. Fitnah yang sekarang dihadapi manusia itu karena tidak adanya Islam dulu. Iya. Saya sendiri juga masalah. Saya begitu mendengar masalah, merasa seperti dapat air di sini. Alhamdulillah ada elemen yang kembali ada urusan Tentang dengan Allah Cuma singkat saja beliau berkata Tapi kalau kita memahami salah-salah beliau Di dalam kitab beliau Salihin Masya Allah Saya pernah ditanya Allah Ta'ala Ketika ditanya tentang ikhtilaf ulama Perselisihan yang terjadi pada ulama Man makhraj Apa cara membuat Kata beliau ikhtilaf yang sekarang terjadi ini bukan pun fil hukum. Apa? Bukan perbedaan karena apa? Maka Bukan perbedaan memahami ini belum sampai ilmunya, ini sudah sampai, ini sudah dapat tapi ini belum sampai. Bukan. Itu kata dia. Ikhtilaf yang terjadi sekarang ini adalah ikhtilaf fil hukum. Ini kan jelas ya? Perbedaan yang sekarang banyak terjadi di kalangan para pelaku ilmu fitnah itu karena perbedaan yang ada di dalam masalah. Kalau masalah perbedaan karena kepentingan, karena ini, karena ada di kepentingan ada semua. Bukan perbedaan karena pemahaman. Pemahaman sudah sering kita dapat. Kita harus sama, ya kan? Yang dibaca ya, kitabnya sama, kita tahu kita ini sama. Berapa? hasilnya beda. Malah ini mengatakan ini bukan dari tauhid, ini mengatakan ini bukan dari tauhid, kan aneh. Sama-sama baca kita tauhid, sama-sama mengatakan dia baca ini bukan dari tauhid semua, kan aneh kan? Aneh. Yang ini baca kita Tauhidnya sama berdoa, yang ini juga baca, yang ini mengatakan yang ini ini bukan orang-orang muwahhidin, yang ini juga mengatakan ini juga bukan orang-orang apa muwahhidin, aneh sekali. Apa sebenarnya yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah adalah masalah pahala. Masalah fitnah kita Padahal nanti ujung-ujungnya kenapa? Saingan. Nah kan begitu kan? Masalah kalau dia, masalahnya. Ujung-ujungnya kenapa? Dulu di sini dipakai, sekarang tidak dipakai. Masalahnya? Masalah. Ini ya, yuk. Maka dijelaskan lebih menjadi lebih jelas. Membicarakan masalah alam adalah pada masa sekarang ini menjadi baik memahami orang yang tahu benar tentang masalah Allah sekarang ini adalah Allah demi lagi orang yang memimpin manusia mengajak manusia untuk banyak memperbaiki masalah ini sekarang adalah Allah bin Asyibat lebih aneh lagi daripada yang Padahal satu sisi ini kebutuhan. Kebutuhan kita. Maka kita kalau ada berbicara masalah ini kita ya. di hadapan. kita dijauhi. kita ya. dijauhi. Mampu mampu sufi. Nanti kita diikutkan dengan kelompok-kelompok sufi manajemen. kita. kita. kita. فهو أشد فهو أشد الناس غربة بين Orang yang mengajar manusia nasihat manusia tentang masalah ini sekarang menjadi manusia yang paling terasing di antara manusia. Ya, kalau dokter sekarang ini terlalu idealis, disenangi dokter-dokter yang lain. ya? ada dokter dialis. Dokter itu waktu sumpah, dokter sumpahnya sumpahnya harus menjadi orang yang punya sosial tinggi kan gitu. Ilmu dokter digunakan untuk menolong orang. Kan gitu? Kalau sumpah dokter kan gitu. Setelah jadi dokter dia laksanakan dokter ini. Kira-kira dipakai nggak sama teman-teman? Ini membuat perdagangan dokter jadi terburuk Tapi kalau dia sekarang ikut arus sekarang, tidak usah kita ikut sebuah dokter, ngomongin orang dulu. Gitu. Wis bati, jago itu dan ternyata tidak bisa bayar. Gue itu dokter yang lain, masa luar biasa merahnya. Ini yang membuat pasar kita rugi mereka ini, gitu. Sama. Sekarang kalau sudah orang mengajak masalah-masalah seperti ini, memperbaiki masalah yang di bawah sini, tidak mengikuti perkembangan dari guru jadi guru guru ortodok yang diajak cuma ikhlas ikhlas ikhlas kapan prospek ada penyesuaian model sekarang dulu kapan ya guru juga kan punya anak punya istri punya ini loh disetarakan dalam urusan dunia kayak dosen-dosen lagi dunia itu loh muridnya juga gitu kalau bisa kan sama-sama salah, tapi kan dunianya nggak kalah dengan mereka. Lois, bicaranya sama. Ya nggak tahu kepentingan yang ngomong gitu itu saja yang benar apa jadi sekarang kau tahu bapak sudah bicarakan masalah ini. Paling-paling murid itu buku, ngaji kok ikhlas. Mungkin. Ini yang tidak saya bawa. Ini yang kembali dinasihatkan oleh maka kemudian diterangkan lebih lanjut oleh beliau, la rusakun wa la Terjadilah sisi kehidupan berbeda. Antara orang-orang yang tahu masalah ini dan punya kepentingan pada masalah ini dan manusia yang tidak mau punya kepentingan masalah ini. Apa kata beliau? La rusakun wa la rusakun manusia yang tidak memperhatikan masalah ini punya urusan yang tersendiri dan penuntut ilmu yang punya kepentingan ini punya urusan sendiri maka dia caranya berbeda cara berpikirnya beda urusannya beda cara melihat pandang sudut pandangnya juga beda beda semua lalu sama walau sama mereka umumnya orang punya kepentingan yang sama sendiri urusan sendiri ini juga urusannya sendiri ilmu ghairu ilmu ilmunya penuntut ilmu yang mereka punya kepentingan di dalam masalah ini tidaklah seperti ilmunya apa manusia yang tidak punya kepentingan tentang masalah ini di mana letak bedanya kalau penuntut ilmu yang punya kepentingan di dalam masalah apa ketika dia tolak ilmi kepentingannya apa Masya Allah Kepentingannya apa? Bagaimana ilmu yang ada di mana? Kepentingannya bagaimana? Tidak jadi orang yang mengejar untuk mengejar ilmu seperti mengejar makanan. Bagaimana ilmu itu bermanfaat? Bagaimana Allah itu ikut? Kepentingannya itu. Tapi kalau yang tidak seperti ini, kepentingannya apa? Oh dari dari kemarin kok materinya itu terus kapan kita sempat punya materi banyak kepentingannya jabul maklumat bagaimana mengumpulkan materi Makanya akhirnya tidak betah belajar. Orang suami tidak betah belajar. Betahnya di depan komputer yang nyambung internet. Kenapa? Duduk satu kali dapat maklumat info yang banyak. Kan begitu? Pengen lihat kajian ini, klik sini, pengen lihat kajian ini, klik sini, pengen sekali dia sudah bisa cerita Ustaz ini bawakan materi ini, Ustaz ini bawakan materi ini, Ustaz ini bawakan materi ini, Ustaz ini bawakan materi ini. Ketemu dulu, ya ketemu. Nah, kepentingannya jambul maklumat. Tapi kalau mendengar ilmu seperti itu, kepentingannya bukan itu, kepentingannya ilmu yang benar. Akhlaknya terbimbing, takwanya terbimbing. Ngaji sehari dapat satu pemahaman, apa-apa, apa-apa, Kenapa? ilmu tujuannya untuk pokok jadi al-haq ilham hari ini cuma singgah di penglihatan kita Ustaz besok ulangi lagi biar bisa masuk ke telinga baru saya di telinga besok ulangi lagi biar masuk ke pikiran saya belum masuk lagi ulangi lagi biar masuk ke mana ke hati saya belum lagi Ustaz tenda saya untuk menamakan biar saya beramal kan begitu dulu Rasulullah Kunda ta'allamu ilma wal amala ma'a. Kami dulu belajar ilmu dan belajar amal itu bersama. Ini. Saya ingat tadi malam sempat ngobrol ya cerita sama Ustaz Falik sebelum dari malam itu di Semarang. Beliau menceritakan di Ibn Abbas. Pada beliau Ibn Abbas ini baru jadi sekolah, belum ada pondoknya. Saya pernah nyuruh ustaz ustadznya untuk jadi kiai, bimbing anak-anak pondok itu belum bisa, katanya susah, katanya susah. Tapi kalau sekolahnya sudah jalan. Ini kalau besar. Saya pernah coba, nah coba saya praktekkan. Ya panggil murid-muridnya, waktunya mau makan, jam setengah dua belas. semua harus kumpul di sini saya mengadakan tausiah dua jam. Padahal ini waktu mau makan. Biasanya kalau waktu mau makan, dimas, berontak. Kemudian diomongin, dinasihati, dudukkan. Dua jam, mau duduk. Ini soalnya juga mau duduk. Kata dia, begitu. Beda antara orang mendidik anak-anak bagaimana dia mengamalkan ilmunya dengan orang itu cuma ngumpulin pengetahuan. Ini bedanya. Kurang begitu? tidak hanya dalam seperti ini. Tidak ada di surga. Kalau Rasulullah SAW sudah pernah. Banyak bisa bisa para ulama kita yang mempunyai perhatian besar bagaimana Bagaimana Bagaimana ikhlas? Kan begitu. Banyak yang pendapat Di hati Al-Bani ada orang datang cerita, saya kamu bisa maki pelan pelan pelan pelan pelan pelan. Apa kata saya tadi? Aku adalah orang yang paling buruk. Itu urus siapa? Ngurusin riwayat hadis? atau mesin ilmu yang rame? Dulu ada lama kita, ada murid mau belajar dipasang anjing di depan Suruh jaga, kalau datang, kongkong ini, Datang, duduk-duduk, kongkong anjingnya. Mau lari, nggak lari, dia belajar. Besok lagi, datang lagi, ngomong lagi anjingnya, datang lagi. Karena orang ini ikhlas, menuntut ilmu ini. Allah bicara. Apa? Besok dia datang, nggak ngaji. Uh, dia heran, bajunya gak ada. Kita masuk, masuk, masuk. Masuk, datang, kalau kita gak mau pulang Ulama pelihara aja. pikir dengan ilmunya. Kita tidak baik-baik mau belajar di gogolin aja. Ini yang dikira dapat ilmunya atau yang dulu. Akhlak. Datang, akhirnya masuk ke rumahnya karena gak ada bisa masuk. Kemudian dia dapati ulama ini menangis. Loh, oh yang saya kenapa? Kata saya, saya menangis karena anjing saya yang saya suruh menjaga di sana itu mati. Sehingga kami sekarang sampai sini. Ternyata gimana? Bukan cuma sekedar menjaga kalau Rasulullah ada tanah pulang-pulang-pulang, bukan. Karena intimanya para ulama bukan seperti intimanya kebanyakan kalau ini yang hanya umur itu. Tapi lihat perjalanan para ini gimana, akhlaknya gimana, dirinya gimana, keikhlasannya gimana. saya kan ada seorang ulama ilmu baru masuk. Ustaz materinya apa sedikit, kamu mau nggak? Ya, kamu mau. Besok lagi, oh, ada tambah lagi, kamu mau gak? ya ya sudah tidur lagi akhirnya besok-besok datang saya baru mengerti ternyata materi tidak ditambah-tambah karena ada akhlak saya yang jelek no, aku sendiri sekarang nah, kita punya mendidik pembawa ilmu itu adalah warisnya Nabi bukan cuma sekedar kalau Allah kalau Rasulullah tapi bagaimana dia kalau cuma mencari kalau Allah Rasulullah beli kita terjemah beli kali terjemah suruh baca di depan ini bisa maka di sini dulu maka beda ilmunya para ilmi yang tahu masalah ini beda dengan para orang-orang yang kepentingannya juga untuk ilmu tapi bukan untuk memperbaiki Yang penting kumpulin. Ya sampai beberapa kali kita coba. Karena aneh. Lomba mengapa hadis nomor satu humanis, di luar humanis, itu masalah. Tapi hobinya malam nonton sinetron. Gimana? Gimana? HP darurat 30 juz. Senangnya main game. Kenapa? Itu kenyataan. Dan bukan seperti ini. Jalan ilmu ya. Tahu benar bahwasanya ilmu itu adalah bentuk Islam itu. ada tawakkul itu tidak sama dengan keinginan yang baik. tidak. Makanya dari awal ini harus dibenarkan. Kepentingannya beda, tujuannya beda. Watoriquhu wal Jalannya orang yang menuntut ilmu Jalannya orang yang menuntut ilmu Yang tahu bagaimana kepentingannya Hatinya memperbaiki dirinya Beda, tidak sama dengan cara. Kalau mereka dikasih ijazah puas. Kalau ini dapat ijazah ibadahnya kacau, menderita ya. Beda. Beda. Ini yang kita Bahkan sebenarnya Allah ibadin murabbibat. Coba lihat ini. Bisa jadi orangnya duduk berdua berdampingan, tapi sebenarnya dia adalah lembah yang berbeda. Bahwa diwajib penuntut ilmu yang tahu kepentingannya untuk memperbaiki hatinya, jiwa dia berada di sebuah gunung. Wahum diwajib dan mereka yang kepentingannya bukan untuk ini berada di mana? Di gunungnya. Mungkin bisa jadi duduk berdua di masjid ya duduk bersampingan tapi sebenarnya ini di tempat lain ini di kita pakai Hatinya di sini di sana, hatinya di sini di sana. Jalannya ini di sini di sana, di sana nggak ada. Sungguh sangat jauh sekali berbeda. Dan ini semua nasihat Sebagai orang-orang mungkin mencari selamat di dalam jalan ini. Bukan karena kita salah salah dalam memberikan nasihat dalam hadisnya Hadis tentang penyakit yang menerima paksa dengan mengingat tentang nasibnya umat ini. bukan tidak ada al-kumah karena ada hamdar tidak Hampir-hampir bangsa-bangsa kubur merumuni kalian seperti merumuni Allah. Orang rakus merumuni Allah. Para sahabat bertanya, awam mingkilan enam beliau ini. Ya Rasulullah, apakah jumlah kita pada hari ini sedikit, pada hari itu sedikit? kalau jumlah itu pada lagi sedikit. Salah kami di Indonesia banyak pas sedikit sekarang. Banyak, surat itu coba sesus. Banyak. Bahkan kalau dulu yang namanya si salam itu identitasnya lebih banyak pada orang fuqaha dan masyarakat. Ya kan? Rata-rata orang yang ngaji salam hidupnya kalau bahasa sekarang mengenaskan. Nah, tapi sekarang tidak. Orang-orang kelas ekonomi menengah mulai budi masih salah bagus. Bahkan yang kaya kaya sekarang udah mulai ngaji. Tapi eh, persoalannya bukan. Persoalannya kita akan mendapatkan suar atau mendapatkan hakikat. Kita ini akan ketemu merek, ya, ketemu nama, ketemu gambar yang sesungguhnya di dalam tahu yang Coba tidak usah jauh-jauh. Kita rasakan sekarang, kita rasakan. Saya dulu awal ketemu dengan dakwah yang membarang masya Allah. Ketemu dengan teman yang sama-sama aja di sana, di sana. Merasakan penderitaan perjalanan selama ini mencari agama yang benar, ketemu di sana. Sekarang ketemu, baik, baik, kalau Pasiennya itu semangat. Kamu pasien. Kamu disorot, semangat. Begitu dengar namanya sama kurang sinis dia. Gimana? Apa yang bisa dirasakan dinikmati dengan nasi salah? Ya. Padahal orang Jawa menjadikan dengan ini, dengan hidayah ini. Allah qadair dahulu biku Allah oh, menyatukan kita. Untuk oh, ada dulu kalian berusulan Allah qadair dahulu biku asbahtu binikmati Kenapa? Ini adalah masalah. Mesti ada yang bergeser. Kalau kenyataan ada yang bergeser, berarti sumbernya ada yang bergeser. Agama ini kebahagiaan. Hidayah ini kebahagiaan. Kan yang mantap. Kalau hidayah agama kebahagiaan sudah tidak bisa dinikmati. Sudah tidak bisa dirasakan sebagai kebahagiaan yang kita saling berbahagia. Berarti ada masalah yang harus kita lakukan. Ini ayo Sekarang kita terus biasa. Usaha, eh, salah itu bagus. Sudah ya, selesai. Lihat kalau orang-orang yang sesungguhnya hatinya mereka berhubungan. Mereka merasakan nikmat. Duduk saja berdua merasakan Saling menasihati merasakan nikmat. Kita sekarang kadang-kadang dinasihati malah rasa bermusuhan. Tapi dulu diingatkan kamu kok memojokkan saya Ayo Ayo aku ini, aku muslimin yang dirahmati Allah. Maka kalimat yang jelas setelah diterangkan oleh beliau, kemudian disimpulkan oleh beliau, "Man faidul fi tariqi Akhirnya Orang-orang benar-benar ilmu yang seperti ini dia menjadi orang sendiri di dalam jalan. Mana jalan yang seperti ini menjadi orang yang sendirian? Ada zimamu, tetapi karena dia memang tahu jalan ini yang benar, dia tetap di jalan itu walaupun dia sendiri. Wastaqamahu dan dia wastaqam lagi dan dia istiqomah di atas. Tuh oh, badahu min waqidin ala kasrati surah. Alangkah berbahagianya, sangat berbahagianya Sekalipun dia ini orang yang sendiri Di atas banyaknya orang-orang yang tinggal Tidak apa-apa Kalau mereka tinggal kan dia tidak berjalan Tertinggal Tapi walaupun kita sendiri berjalan kita berjalan yang untung Orang yang duduk tinggal Banyak jumlahnya Dengan orang satu yang dia berjalan menuju ke sebuah tujuan Mana yang dibutuh? Hah? Orang yang banyak tinggal Atau orang satu Walaupun sendirian Dia menuju di dalam perjalanan yang dia Jelas walaupun sendirian dia lebih lebih berharga lebih utuh lebih menerima mana kepadanya dan bukan Allah tugas enggak ala tuba lahu min wahidin dan atas seratus sukan ghalibin ala kasrat iljiwa walaupun dia terasing dengan banyaknya teman walaupun dia dianggap orang yang aneh dengan banyaknya teman dia tetangga dia walaupun asal dan qaid maka alangkah bagusnya seorang saya mengatakan Aturku syata wa turukul haki munfaraji Wasalikun atarikul haki akbar Jalan-jalan itu banyak Dan jalan kebenaran adalah munfarat sendiri Wasalikun atarikul haki akbar Dan orang yang menempuh jalan kebenaran Dia akan menjadi orang-orang Lalu sendiri La yu'rafuna wa la maka itu Mereka ini tidak banyak dikenal oleh punya orang Karena yang dikenal oleh orang yang sama dengan dia Walau dalam makasiduhum dan tujuan-tujuan orang ini tidak dikenal oleh mereka. Tidak ditahu Allah dalam hari jam sunnah usul. Orang lain manusia lambat dia. Hidupnya perjalanannya lama. Yang sunnah usul sementara orang yang menunggu kebenaran mereka menempuh dengan tujuan. Wanasu fi amal amali qadhi. Manusia hukumannya berada di dalam kelalaian dan perkara yang orang-orang yang sedang ini memasukkan. perjuangan ala sabili khati Maka kebanyakan orang kepentingan dia di dalam jalan kebenaran adalah rukal atau rukal. Nah, itu menjadi orang yang panas. Karena seperti itu saja. Maka kesimpulannya wa jumlah fala yabil aktaril khalqi illa ala ashab. Wal awra min qabaihi di nasihat terakhir ya. maka kesimpulannya tidaklah senantiasa condong kebanyakan manusia kecuali kepada cara yang muda mudah kan begitu kan makanya kalau ingin jadi orang selamat jangan cari yang muda-muda dan bukan untuk mempersulit bukan tapi jangan cari yang muda-muda cari yang benar walau wakil di bawah dan kebanyakan orang kecenderungannya adalah lebih cocok yang sesuai dengan seleranya, tobiatnya, keinginannya nah, itu kebanyakan. Saya mau belajar Ustaz mau baik tapi yang begini, yang begini, yang begini. Kalau dan seperti keturunan yang benar kebanyakan orang. Maka ini ayo ikhwan. Mudah-mudahan dari semua yang kita baca sampai ke halaman 4. Allah Subhanahu wa taala memberikan kembali kesadaran kepada kita keterbukaan kembali kepada kita untuk memandang perjalanan hidup kita dengan benar memandang agama Allah Azza jelas dengan benar, melihat kembali masalah kita di dalam jalan kita Allah dengan benar, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Dan insya Allah kita akhiri dan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan izin Allah Azza jelas kita bisa hadirkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Nah, Allah Subhanahu wa taala, kita